Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Insyaallah taala kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap kitab yang membahas permasalahan-permasalahan berkaitan masalah fikih yaitu kaidah-kaidah penting serta pondasi-pondasi yang pokok berkaitan masalah ilmu fikih yang dikenal dengan al-qawaidul fikhiyah, kaidah-kaidah fikih. Cuman yang kita akan baca pada kesempatan yang diberkahi ini insyaallah adalah kitab kaidah-kaidah fikih yang disebutkan oleh al-Imam Al-Allamah Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau yang lumayan tebal. Nah, barakallahu fikum dalam artian lebih tebal daripada yang sekarang ada di hadapan kita yaitu kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq wa Taqasim Al-Badi'at An-Nafi'ah. Itu judul kitab aslinya. Jadi yang kita baca sekarang ini hanya nukilan. Nukilan kaidah-kaidah fikih yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di dalam kitab beliau yang ma'ruf dikenal Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah itu. Naam kemudian diiringi dengan catatan kaki yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sudah ma'ruf beliau adalah salah satu murid daripada Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaih. Oleh karena itu, biasanya bahasanya hampir mirip, mudah dipahami, mudah dibaca, mudah dicerna, mudah dijelaskan. Nah, seperti itu. Kita baca saja langsung barakallahu fikum. Poin yang pertama kata beliau, al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya kan? Di situ sudah tertulis al wasail laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana, perantara-perantara dia itu memiliki hukum tujuan. Jadi kalau cuma sarana perantara itu belum bisa dihukumi. Tapi bisa dihukumi kalau tahu tujuannya untuk apa. Paham belum? Orang jalan kaki itu kan kita nggak bisa menghukumi wah ini haram, ini dia berdosa, nggak bisa kan? Tapi lihat tujuannya, dia jalan kaki mau kemana? Ternyata dia jalan kaki untuk mencuri. Nah tujuannya mencuri, dia jalan kaki tadi haram. Paham maksudnya? Ini masuk dalam apa? Na'am barakallahu fikum khamsu al-qawaid al-kubra. Lima kaidah yang besar yang sudah kita lewati. Pertama, eh, maksudnya ini sudah benar teman yang kaidahnya itu. Al-umur bima qasidiha. Al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Paham ya? Nah, termasuk juga kaidahnya yang kita akan baca ini nanti. Paham maksudnya? Yang kedua Kaidah yang kedua kan ada lima besar itu. Apa? Al-'adah muhakkamah itu enggak masalah. Yang kedua, al-'adah muhakkamah tradisi atau suatu kebiasaan yang sudah jadikan patokan hukum atau yang semisalnya. Yang ketiga, yang ketiga, ayo ahsan, al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang memberatkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Ini jelas ini ya. Nah, salat dengan berdiri. Kalau keberatan karena enggak mampu dengan duduk. Kalau keberatan karena enggak mampu dengan berbaring. Al-masyaqqah tadlibut taysir. Yang keempat la dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Diungkapkan dengan ungkapan yang lain apa? Ad-darar yuzal. Ad-dararu yuzal. Perkara yang membahayakan dihilangkan, baik membahayakan diri sendiri atau orang lain. Yang kelima yang kelima Ewa, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu atau sesuatu keraguan atau sesuatu ya, sesuatu keraguan tidak bisa hilang dengan keyakinan. Paham ya? Jadi kalau orang yakin itu bisa menutupi keraguan tadi itu. Paham ya? Jadi kalau orang ragu itu biasanya karena tidak ada keyakinan. Jadi keyakinan itu nggak bisa hilang dengan keraguan. Paham maksudnya ya? Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Contohnya, dia ketika sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia mendapatkan sesuatu yang muncul dari dalam perutnya. Mungkin suara atau semisalnya, tapi bukan kentut. Karena enggak keluar enggak keluar suara kentutnya, juga tidak keluar baunya, hanya bisikan-bisikan. Ini antum jangan ngikutin. Jangan ngikutin bisikan tadi, tapi tetap sholat dan abaikan bisikan tadi itu. Kenapa? Karena sudah kita lewati pembahasannya, suatu ketika ada salah satu sahabat yang mengadukan tentang solatnya sahabat yang lainnya kepada Rasulullah, dia menjumpai sesuatu di dalam solatnya. Ya mungkin sesuatu bisikan atau semisalnya. Apa kata Rasulullah? La yang sarif hatta yasma' sawtan au yajidarihan. Artinya apa? Orang tadi jangan ninggalkan solatnya sampai dia mendengar suara atau menjumpai baunya. Paham maksudnya ya? Nah, jadi lima kaidah tadi dikenal dengan apa? Khamsu al-qawaid al-kubra. Lima kaidah yang besar. Kita lihat. Al-wasail al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana, perantara-perantara itu memiliki hukum tujuan. Fama la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Maka semua perkara yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah wajib. Sudah kita lewati pembahasannya. Contohnya, orang tidak sempurna solatnya kecuali harus wudu, sedangkan wudu harus dengan air. Saat itu ada air dijual. Paham ya? Dia nggak bisa wudu kecuali harus apa? Tidak bisa wudu kecuali harus membeli air saat itu dan uang ada. Maka karena untuk biar sempurna suatu kewajibannya itu, nah barakallahu fikum salat tadi itu maka membeli air wajib hukumnya di situ. Karena dia mampu dan ada airnya juga dan tidak bisa dia berwudu kecuali harus membeli air. Paham maksudnya ya? Naam. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama mengenai seorang wanita menggunakan sadar. Itu kaidahnya antaranya ini juga. Sekarang kan tujuan seorang wanita keluar rumah bukan untuk membuat fitnah, bukan untuk mencari fitnah, bukan untuk memfitnah kaum lelaki. Sekarang kaum lelaki, nah kalau fikum itu terfitnah dengan wanita itu yang paling inti dan puncaknya ketika melihat apa? Wajah. Ya enggak? Sehingga meredam sebuah fitnah atau menghindarkan diri dari, suatu fitnah tidak akan sempurna kecuali harus menutup wajah, maka menutup wajah hukumnya wajib di situ. Paham maksudnya ya? Naam, itu digunakan oleh para ulama untuk apa? Untuk menyatakan wajibnya seorang wanita menggunakan cadar karena tujuannya adalah apa tadi? untuk agar sempurna seorang wanita menghindarkan diri dari fitnah tadi. Karena nggak akan sempurna. Nah, kalau buka cadar nampak wajahnya laki-laki terfitnah atau tidak? Terfitnah, terfitnah ya wajahnya tadi. Nah, dengan kaidah ini nampaklah contoh-contoh dan juga permisalan-permisalan. Wa ma la yatimul masnun illa bihi fa masnun. Dan apa-apa yang suatu sunnah itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah sunnah. Contohnya, memakai siwak hukumnya apa? Sunnah. Dia tidak akan bisa menggunakan siwak kecuali beli siwak. Maka beli siwak hukumnya apa? Sunnah. Paham maksudnya? Naam. Wa haram wal makruhat tabi'atun laha. Dan jalan-jalan eh, jalan-jalan menuju perkara yang haram dan perkara yang dimakruhkan itu mengikutinya namanya tabi'un laha mengikutin apa? Mengikutin na barakallahu fikum tujuan dan juga na barakallahu fikum keinginan yang dia inginkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jalan-jalan tersebut akan dihukumi tergantung dengan apa yang dia lakukan. Apa maksudnya ya? Kalau jalan menuju haram, haram. Jalan menuju suatu kewajiban, wajiban itu istilahnya. Nah, wa wasilatul mubah mubah. Semua sarana wasilah perantara pada perkara yang mubah diperbolehkan, diperbolehkan juga. Contohnya, nah barakallahu fikum antum mau makan. Makan itu kan perkara yang mubah diperbolehkan. Nah, semua sarana yang bisa mewujudkan nah makan tadi itu tentunya sarana-sarana yang tidak berseberangan syariatnya seperti masak nasi atau yang semisalnya mubah diperbolehkan. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Wa yatafarra'u 'alaiha dan tercabang dari kaidah tersebut, dari tercabang di atas kaidah tersebut anna al a'mal wa mukammal wa mukammilatiha tabi'atun laha. Bahwasanya sesuatu yang mengikuti amalan-amalan dan penyempurna-penyempurnaan amalan itu mengikutinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia akan mendapatkan hukum sesuai dengan apa amalan yang dia tuju tadi itu. Paham belum? Nah, contohnya sekarang amalan sholat lima waktu jamaah di masjid kan wajib. Berarti otomatis dia jalan dari rumah menuju masjid wajib itu loh ya. Itu maksudnya. Penyempurna-penyempurna itu juga mendapatkan hukum yang enam sama tadi itu barakallahu fikum. Contoh yang lain. Nah, ketika dia berangkat ke masjid, setiap langkah yang dia langkahkan dapat pahala. Begitu pula ketika pulangnya, pulang dari masjid menuju ke rumah, itu juga dihitung pahala. Apa maksudnya? Karena penyempurna semua itu. Berikutnya, hada aslan azimun yatadammanu iddata qawaid. Ini adalah Nah, barakallahu fikum dasar pokok yang agung Eh, yang mengandung beberapa faedah atau kaidah. Jadi ada kaidah yang besar, ada eh, istilahnya kaidah pokok yang besar, kemudian mengandung di dalamnya beberapa kaidah-kaidah yang cabang. Kama dzakrahu fil asal sebagaimana yang disebutkan di dalam asal. Nah, alasan itu mungkin kitab aslinya. Kitab aslinya Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'an itu. Atau al ini maksudnya adalah kaidah asal yang disebutkan di atas tadi itu. Wa makna al-wasail, sekarang apa sih makna wasail? Sarana perantara itu maksudnya apa? At-turuqu allati yuslak minha ila syai'. Wasail itu adalah jalan-jalan yang ditempuh nah barakallahu fikum menuju sesuatu. Itu namanya wasail. Sarana perantara itu maksudnya adalah jalan-jalan yang ditempuh untuk menuju pada sesuatu tersebut. Paham belum? Nah, contohnya orang mau mencuri, Nah, dia nggak akan sempurna, tidak akan bisa mencuri kecuali harus apa? Menggunakan tangga. Akhirnya dia ngambil tangga untuk apa? Disandarkan ke tembok. Itu berarti sarana bukan? Sarana agar sempurna mencurinya. Nah, sarana ini dapat hukum nggak? Dapat hukum karena tujuannya mencuri. Akhirnya dia menyandarkan tangga di tembok tadi itu untuk mencuri, hukumnya apa? Haram. Mahum salah, Mahum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa azzaqumullah. kata beliau di sini, wal umur allati tatawaqqaf al ahkam 'alaiha min lawazim wasyurut. Dan juga wasail itu mencakup juga al umur, perkara-perkara yang suatu hukum itu terhenti padanya berupa keharusan-keharusan dan juga syarat-syarat. Jadi kalau misalkan ada sesuatu keharusan atau syarat yang menghantarkan pada tujuan tersebut itu nanti dapat hukum dapat hukum sesuai dengan tujuan tadi itu. Paham maksudnya ya? Kalau tujuannya wajib, otomatis syarat-syarat juga wajib itu loh. Paham maksudnya? Kalau tujuannya adalah perkara yang sunnah, otomatis syarat-syaratnya juga sunnah itu na'am. Fa idza amara Allah wa rasuluhu fa idza amara Allah wa rasuluhu bisyai'in kana amran bihi. Maka apabila Allah dan Rasulnya merintahkan sesuatu, suatu perkara, maka suatu perkara tersebut adalah perintah. Paham ya? Al asal fil amr yadullu ala al-wujub. Hukum asal suatu perintah menunjukkan apa? Wajib. Wa bima la yatimu illa bih. Dan juga na barakallahu fikum menunjukkan perintah dengan perkara yang tidak akan sempurna sesuatu kecuali dengannya. Paham ya, ya semuanya? Na barakallahu fikum. Ewa. Maksudnya apa? Maksudnya apabila Allah dan Rasulnya merintahkan suatu perkara berarti menunjukkan itu adalah perintah. Paham ya? Menunjukkan perintah dan juga menunjukkan bahwa sesuatu tersebut manakala tidak sempurna kecuali harus melakukannya maka hukumnya pun juga sebagaimana na'am barakallahu fikum perintah tersebut. Wa kana amran bil ityan bi jami'i syurutihi asy-syar'iyyah wal 'adiyah wal ma'nawiyyah wal hissiyyah Naam. Kata beliau, wa kana amran bil ityan dan perintah untuk mendatangi mendatangi masih melaksanakan bijami syurutihi asy dengan seluruh syarat-syaratnya yang syar'i wal 'adiyah yang itu adalah syarat-syarat berdasarkan tradisi atau kebiasaan wal ma'nawiyah wal hissiyah baik yang secara ma'nawi atau secara hissi fa innal ladzina ini maksudnya apa maksudnya sambungan daripada penjelasan yang beliau sebutkan apabila Allah dan Rasulnya merintahkan suatu perkara maka perkara tersebut berarti adalah perintah Paham ya? Dan juga merintahkan sesuatu yang apa? Sebagai penyempurna perkara tersebut. Paham ya? Dan sekaligus perintah untuk mendatangi semua syarat-syaratnya. Paham ya? Baik syarat yang syar'i atau syarat yang sudah menjadi tradisi atau syarat yang berupa maknawi maupun hissi. Jadi intinya mencakup dan menyeluruh perintah tersebut seperti itu. Fa innal fa innal ladzi ahkam 'alimun hakim. Karena sesungguhnya zat yang mensyariatkan hukum-hukum itu adalah zat yang alimun hakimun. Zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma yatarattab 'ala ma hakama bihi 'ala ibadih min lawazim min lawazima wa syurutin wa tamimatin. Apa artinya? Artinya adalah zat yang mengetahui semua akibat. Semua akibat yang ditimbulkan atas apa yang Allah telah tetapkan pada hamba-hambanya berupa keharusan-keharusan, syarat-syarat, penyempurna-penyempurna. Maksudnya Allah Taala itu yang menciptakan sebab, otomatis mengetahui akibatnya. Paham ya? Karena sebabnya adalah makhluk, akibatnya juga makhluk. Paham maksudnya? Jadi sebab dan akibat itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berbuat ketaatan sebab atau bukan? Sebab akibatnya masuk surga itu loh. Orang berbuat dosa sebab atau bukan? Sebab akibatnya masuk neraka. Mahum insyaallah. Naam. Seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Kan itu. Sebab itu berarti kan sebabnya kenapa? Dia tidak memberikan makan kucing tersebut, malah ditahan, tidak pula membiarkan kucing mencari makanan. Itu sekedar apa? Penjelasan mengenai sebab dan akibat. Paham ya? Seperti itu. Naam. Jadi seringnya itu beriringan sebab dan akibat. Ada akibat karena ada sebabnya. Sebabnya kenapa si fulan dipenjara? Enggak ada sebabnya tiba-tiba dipenjara, Gak mungkin. Iya enggak? Si fulan sebabnya kenapa kenyang? Sebabnya kenapa kenyang? Makan. Gak mungkin si fulan tiba-tiba kenyang, Ustaz. Masa? Iya tiba-tiba kenyang dia. Tiba-tiba kenyang dia, tiba-tiba kenyang gemuk besar itu. Paham ya? Kita katakan sebabnya karena makan. Ya, sebab dan akibat itu sesuatu yang apa? Syai'an muqtarinan. Dua perkara yang senantiasa beriringan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Fal amru bisyai'i amrun bihi, maka perintah terhadap sesuatu itu adalah perintah untuk melaksanakan sesuatu tersebut. Wa bima la yatimu illa bih dan juga perintah terhadap perkara-perkara yang apabila sesuatu tersebut tidak sempurna kecuali dengannya. Wa nahyu an syai' nahyun anhu wa an kulli ma yuaddi ilaihi. Dan larangan terhadap sesuatu itu berarti larangan terhadap apa? melakukan sesuatu tersebut dan larangan terhadap apa? melakukan seluruh perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada larangan tersebut. Paham belum? Larangan untuk mencuri, jelas enggak? Berarti juga larangan untuk apa? Nah, membawa tangga untuk jadikan sarana mencuri tadi gitu loh. Karena sarana itu, dia mencurinya enggak bisa. Temboknya tinggi. Paham ya? Dia mau loncat enggak mampu. Akhirnya apa? Harus butuh butuh bantuan apa tangga. Nah, ngambil tangga tadi hukumnya haram. Paham maksudnya? Naam. Kata beliau fadhahabu wal masyi ila shalah, pergi dan berjalan menuju salat, wa majalisudz dzikir dan juga majelis-majelis zikir seperti ini. Kita ini sekarang berada di majelis zikir ini ya, karena menyebutkan di dalamnya qala Allah qala Rasulan itu. Naam, menyebutkan ilmu yang syar'i. Wasilatul rahim dan juga menuju kepada apa? Menyambung silaturahmi silaturahim. Nah, karena menyebut silaturahmi termasuk perkara penting. Yang Rasulullah aja memberikan ancaman la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Wa iyadatul mardha dan juga mengunjungi orang yang sakit. Ini juga jalan menuju ke sana. Wa tibal janaiz dan juga mengikuti jenazah. Ketika jenazah disolatkan diantar ke mana? Diantar ke mana Akhadul Ghafur? kuburan ya, itu mengikuti jenazah, mengiringi. Wa ghair dzalik dan selain itu minal ibadat dari ibadah-ibadah yang ada dakhilun fil ibadah, masuk dalam pembahasan ibadah ini. ya semuanya. Karena barakallahu fikum. Perginya jalan jalannya menuju salat, menuju tempat kajian atau tempat majelis ilm, menuju silaturahmi, mengunjungi orang sakit atau menghantarkan jenazah, itu semuanya masuk dalam rangkaian ibadah. Masya Allah. Wa kadzalikal khuruj Demikian pula apa? Seperti itu pula orang yang keluar ilal hajj wal umrah, keluar untuk haji dan umrah. Berangkatnya dihitung dapat pahala, pulangnya pun juga dapat pahala seperti itu. Wal jihad fisabilillah dan juga orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Min hini min hinin yakhruj wa yadhhab min mahallihi ila an yarji'a ila ila na'am barakallahu fikum ila maqarrihi itu ya. Ya kan? wahwa fi ibadah. Maksudnya apa? Mulai dari dia keluar dan pergi dari tempatnya itu sampai dia kembali kepada tempatnya lagi itu dihitung ibadah. Li wasa wasailu lil ibadah wa mutammimatun laha. Dikarenakan perbuatan tadi adalah sarana-sarana eh, sarana-sarana dan juga penyempurna ibadah. Coba dia mau haji, tapi dia di dalam rumah. Bisa atau tidak? Wahana mau haji ya. Ayo berangkat Anak dari rumah aja hajinya misalkan. Nggak bisa. Posisinya nggak bisa kan harus pergi kan itu. Jadi wasail itu maksudnya perantara atau sarana tadi itu. Harus naik pesawat misalkan, harus naik kapal misalkan. Itu namanya sarana. maksudnya ya? Dan ketika dia itu sudah berangkat haji, pulang nggak kira-kira? Pulang nggak kira-kira? Atau menetap di sana? Pulang. Nah, pulangnya itu itu pahala juga. Kan itu. Nah, barakallahu fiikum Kita lihat Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Zalika yang demikian itu bi annahum disebabkan karena mereka la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasah fi sabilillah wala yatauna mautian yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalus salih. Artinya, yang demikian itu disebabkan karena mereka apa? Tidaklah menimpa pada mereka rasa haus wala nasabun, rasa letih dan capek, wala makhmasah, rasa lapar fi sabilillah di jalan Allah taala ketika berjihad ini ya. Wala yatauna mautian dan mereka tidaklah menginjak paham ya? suatu tempat ya, ghidul kufar yang membuat orang kufar marah wala walayanaluna min aduin dan mereka tidak menjumpai dari musuhnya nailan suatu perkara illa melainkan Ya, perkara ini ya maksud mungkin gangguan rintangan, melainkan apa? Kutiba lahum bihi amalan saleh. Dicatat untuk mereka amalan saleh bayangkan. Mulai letihnya, capeknya orang jihad itu jangan dipikir orang jihad itu mudah ya. Itu butuh perjuangan, mental dikuatkan di situ. Paham ya? Kalau enggak kuat dia mungkin bisa jadi gemetaran di situ. Paham ya? Apalagi mendengar suara nah barakallahu fikum mortir atau bom atau granat atau yang semisalnya. Kalau zaman dahulu mungkin suara apa? Pedang suara tombak ya enggak suara panah gitu ya istilahnya kalau zaman sekarang suaranya kan gitu ngeri bom mortir basoka paham ya granat atau yang semisalnya naam ya, itu juga termasuk apa termasuk ditulis pada mereka amalan soleh innallaha la yudhi'u ajra muslimin sesungguhnya Allah taala tidak menyanyiakan enam ganjaran atau pahala orang-orang yang berbuat baik wala yunfiquna nafaqatan saghiratan dan tidaklah mereka berinfak hatta walaupun dengan infak yang kecil, wala kabirah tidak pula yang besar, wala yaqta'una wadiyan, tidak pula mereka melewati atau melampaui suatu lembah illa kutiba lahum kecuali dicatat untuk mereka. Catat apa pahala. Liyadziyahumullah na barakallahu fikum yaitu agar Allah Subhanahu wa taala membalas mereka ahsana ma kanu ya'malun membalas dengan lebih baik apa yang mereka kerjakan dengan balasan lebih baik dari apa daripada apa yang mereka kerjakan syahidnya apa barakallahu fikum antum perhatikan dalam ayat tadi itu mulai dari capeknya haus lapar kemudian juga capek nah barakallahu fikum itu dihitung pahala jihad ya fisabilillah azza wajal wa fil hadis sahih di dalam hadis sahih hadis riwayat muslim dari Abi Hurairah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini nah barakallahu fikum biasanya riwayat yang masyhurah yang ma'rufah itu yang kita hafal sahalallahu bihi lahu na sahalallahu bihi na barakat tariqan ilal jannah. Ini salakallahu bihi tariqan ilal jannah itu ya. Nah, jadi yang masyhur yang sudah kita hafal itu kan itu lafadznya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, bukan mencari uang, bukan mencari jabatan, bukan mencari titel, tapi mencari ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, niscaya Allah taala mudahkan bagi dia jalan menuju surga, bayangkan. Ingat-ingat tujuannya, mencari ilmu. Jadi walaupun sejauh apapun dia tempuh, itu masya Allah. Zaman dahulu, para ulama terdahulu, para salafun saleh mereka pergi rehlah, mencari ilmu rehlah pergi Paham ya? nah barakallahu fikum dalam keadaan apa? Dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan mana ada ada kisah perempuan rehlah itu, Huh? fulanah rehlah dari apa? Dari Indonesia ke Baghdad misalkan. Ada enggak kira-kira? Enggak ada perempuan di rumah, belajar dari rumahnya. Huh? semaksimal mungkin semampunya. Enggak ada perempuan keluyuran pergi jauh kemudian eh, barakallahu fikum mondok di suatu tempat misalnya enggak ada. Salah enggak adanya nyebutan seperti itu. Tapi laki-laki ayo kalau laki-laki na'am. Laki-laki benar. Ya nggak rehlah, Eh? Imam fulan rehlah dari Baghdad ke mana gitu ya istilahnya rehlah, pergi jauh. Na'am barakallahu fik. Nah, sekarang di zaman sekarang banyak orang yang serba na'am barakallahu fikum terbalik. Ilmu sudah ada di hadapannya, ilmu sudah diajarkan, sudah didatangkan ilmu tapi mereka malas untuk menghadirinya. Padahal zaman dahulu dikenal dengan apa? Al ilmu yu'ta wala Yakti. Ilmu itu didatangi enggak mendatangi. Sekarang ilmu bisa dikatakan mendatangi. Paham ya? Oleh karena itu harus semangat di dalam mencari ilmu. Semangat di dalam menghilangkan apa? kebodohan yang ada pada diri kita semuanya. Berjuang, berkorban, berperang melawan kebodohan barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Jangan sampai kita lihat, "Wah, anakku kok malas banget ya belajarnya." Jangan nyalahkan anaknya, bapaknya disalahkan, kadang gitu. Karena yang namanya buah itu, paham ya? Buah, antum tahu buah antum? Ewa buah itu itu nggak jauh beda dengan kalaupun jatuh itu nggak nggak jauh dari pohonnya. Jarang sekali misalkan ini pohon pohon kelapa, eh, misal pohon kelapa di sini kepala kelapanya di nah di stadion sana jatuhnya. <laughs> Jarang sekali ya, bisa dikatakan sangat jauh. Tapi biasanya kalau kelapa pohon kelapa di sini, ya jatuhnya di bawahnya itu kelapanya. Maksudnya itu biasanya kalau melihat anaknya kok malas itu jangan langsung nyalakan anaknya terus. Bapaknya atau ibunya misalkan atau dari keluarganya mungkin malas gitu. Paham ya? Itu penting juga. Nah, barakallahu fikum. Jadi dalam mencari ilmu upayakan semangat barakallahu fikum. Antum semuanya masih muda, bisa dikatakan masih bujangan, paham ya? Tanggung jawabnya belum terlalu berat. Nanti kalau sudah menikah ini adalah hanya hiburannya. Kalau sudah menikah itu nanti lain lagi urusannya. Paham ya? Urusannya lain lagi, mencari nafkah, maisha, ya enggak? Ngurusin istri, anak. Sekarang mumpung masih ada kesempatan, Jangan dipersempit kesempatan tersebut. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Na'am barakallahu fikum, fursah kesempatan tersebut upayakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini bagus sekali hadisnya. Jalan menuju surga. Naam. Allah telah mudahkan untuk apa? masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qad takatsaratil ahaditsu as-sahihatu fi thawabil masyi salawat. Dan sungguh telah banyak sekali hadis-hadis yang sahih mengenai pahala orang yang berjalan menuju salat. Wa anna kulla khutwatin yakhthuha tuktab lahu hasanah wa tumha anhu sayyi'ah. Dan bahwasanya setiap langkah yang dia langkahkan Bayangkan setiap langkah yang dia langkahkan ditulis padanya kebaikan dan dihapus padanya kejelekan. Dosa-dosa kecil dihapuskan. Paham ya? Oleh Allah Subhanahu wa taala akhrajahu Ibnu Hibban sahahahu Al-Albani fi Sahih Targhib. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa fassara wa fusira qawlu ta'ala dan juga firman Allah taala ditafsirkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ini menjadikan ayat ini sebagai dalil mengenai langkah-langkah tadi padahal enggak tepat. Ini yang dimaksud dengan ayat ini bukan masalah langkah Qaddamu itu amalan dunia, asarohum itu amalan amalan hasil daripada ya, yang akan dipanen di akhirat nanti. Akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah nanti kita baca nanti. Sesungguhnya kami yang telah menghidupkan apa? Naam mauta orang-orang yang mati. Wa naktubu dan kami mencatat ma qaddamu amalan-amalan yang dulu mereka persembahkan di dunia wa asarahum dan juga hasilnya di akhirat kelak. Semua sudah tercatat semuanya. Nah, kita lihat ay naqlu khutahum wa amal na'am wa amalihim lil ibadat aw liddiha. Maksudnya apa? Memindahkan langkah mereka dan amalan mereka untuk ibadah-ibadah atau untuk yang lawannya. Semua sudah tercatat. Kalau untuk ibadah dicatat kebaikan, kalau untuk lawannya maksiat dicatat kejelekan itu. Nah, barakallahu fikum. Wa kama anna naqlal aqdam lil ibadat tabi'un laha, sebagaimana memindahkan langkah-langkah telapak kaki untuk ibadah itu ngikutin hukum ibadah, maksudnya dapat pahala ibadah. Fa akdam aqdam ilal ma'asi tabi'un laha maka memindahkan na barakallahu fikum telapak kaki, langkah-langkah tadi menuju kemaksiatan maka juga ngikutin apa? hukum maksiat. Paham Maksiatnya contohnya mencuri. Dia melangkahkan kaki untuk mencuri, dihukumi seakan-akan dia mencuri juga itu loh. Paham maksudnya ya? Jadi berbahaya. Wa maksiatun ukhra dan juga bisa dikatakan maksiat yang lain. Paham maksudnya ini ya? Jadi Perlu diperhatikan baik-baik. Ternyata apa? Ternyata penyempurna sarana-sarana itu ternyata memiliki hukum tujuan tadi itu. Kita lihat penjelasan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu penting sekali. as anak anna ta'ala yang benar bahwasanya firman Allah taala wa naktubu ma qaddamu atharahum dan kami mencatat eh, apa-apa yang mereka perbuat dahulu di dunia nah dan juga asarahum dan juga nam apa yang telah ditetapkan setelah mereka meninggal, asarom setelah mati. Jadi kalau kodamu ketika masih hidup dunia, wa asarom setelah meninggal. Ai ma kau ba'dal maut min shadaqatin jariah. Yaitu apa-apa yang tersisa setelah mati berupa sodakat jariah. Sodakat jariah di mana? Di dunia. Wa ilmin yang bihi dan ilmu yang bermanfaat di dunia juga. Itu ditatat semuanya. Wa ma dan juga yang semisal itu. Li'anna qawlahu ma qaddamu qabla mautihim, ya kan? Maqaddamu maksudnya adalah amalan-amalan yang dipersembahkan sebelum matinya mereka. Wa qawluhu wa atharahum maksudnya makana ba'da mautihim. Paham ya? Dan juga nam setelah matinya mereka. Sebelum matinya di dunia juga tercatat, setelah matinya hasilnya pun juga tercatat. Wa amal atharul ibadat wa syibhuha falaha adillatun ukhra. Adapun pengaruh-pengaruh yang dihasilkan dari ibadah atau yang semisalnya itu memiliki dalil-dalil yang lain. Apa maksudnya ya? Jadi pendalilan Al-Imam Sa'di rahimahullah di sini dikritik oleh Syekh Muhammad bin Shalih al kurang tepat. Karena makna qaddamu itu bukan telapak kaki yang dilangkahkan itu bukan maksudnya. Paham ya? Tadi kan dipakai untuk pendalilan itu tadi. Dipakai untuk pendalilan seakan-akan telapak kaki dan langkah-langkahnya. Tapi yang tepat maqaddamu itu amalan-amalan dunia tercatat wa asarahum dan juga amalan-amalan pengaruh daripada amalan dunia yang apa yang dirasakan setelah meninggal. Itu sudah tercatat semuanya. Paham maksudnya? Paham sholat, Naam. Berikutnya. Fal amru bis salati masalan, perintah untuk sholat sebagai contoh, amrun biha. Memang perintah untuk dikerjakan, bukan semata-mata perintah untuk sholat kemudian perintah saja tidak, tapi perintah untuk dikerjakan. Wa bima la tatimmu illa biha min at-taharah wa sutrah, wa istiqbalu qiblah, wa baqiyatu syurutiha. Dan juga perintah untuk apa? Melaksanakan semua perkara yang salat itu enggak sempurna kecuali dengannya. Apa itu perkara tersebut? Taharah bersuci, sutrah, sutrah juga digunakan. Sutrah pendapat yang rajih yang kuat tidak boleh dengan garis. Paham ya walaupun mereka berhujjah dengan suatu dalil tapi dalilnya ada kritikan tentang kesayangannya. Jadi kalau misalkan dapat sutra katanya boleh digaris ini. Paham ya? Boleh garis sudah sutrahnya namanya itu kurang tepat dan dalilnya tidak sahih. Naam. Yang sahih sutrah yang ma'ruf. Yang kita saksikan itu ya. Naam. Wastiqbalu qiblah menghadap kiblat. Ya, salat enggak boleh membelakangi kiblat, tapi menghadap kiblat. Wa baqiyatu syuruti dan juga syarat-syarat yang lainnya, sisa-sisa syarat yang ada. Wa kadzalika amrun bi ta'allumi ahkamiha dan juga perintah untuk mempelajari apa hukum-hukumnya. Alatilatatimu ila bih. Ya, yang mana Nah barakallahu fikum solat itu suatu kewajiban tidak sempurna kecuali apa? Kita mengetahui hukum-hukumnya juga nih itu. Hukumnya bagaimana, mana rukunnya, mana yang wajiban itu na'am barakallahu fikum hukum yang ada dalam ibadah tersebut. Wa kadzalika baqiyatul ibadat, seperti itu pula apa sisa-sisa ibadah yang ada. Fama la yatimul wajib al wal masnun illa bih, fahuwa wajibun lil wajib wa masnun lil masnun. Masyaallah. Maka semua perkara yang suatu kewajiban tidak sempurna dan suatu sunnah tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah wajib untuk yang wajib dan sunnah untuk yang sunnah. Paham belum ini? Ini mudah kan? Nah, yang wajib untuk yang wajib contohnya orang sholat itu kan nggak sempurna kecuali dengan wudhu. Maka wudhunya hukumnya jadi wajib itu loh ya. Wudhu itu nggak sempurna kecuali beli air, maka beli air hukumnya wajib kan itu. Nah, Kemudian dia mau pakai siwak sunnah gak? sunnah. Dia nggak bisa bersiwakan kecuali dengan membeli siwak. Membeli siwak hukumnya sunnah. Paham maksudnya ini? Naam. Ini mudah sekali. Kita lihat catatan kaki nomor dua bawah itu. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an ini. Ketika kalian tidak menjumpai air. Jadi tayamum itu disyariatkan kapan? Dalam dua keadaan. Tayamum disyariatkan pada dua keadaan. Keadaan pertama ketika tidak ada air. Keadaan kedua inda adami qudrah istimalil ma. Inda adamil qudrah istimalil ma. Yang kedua ketika tidak apa? Tidak mampu menggunakan air. Air banyak melimpah tapi enggak mampu. Apakah dipaksa? Tidak, boleh dia tayamum. Paham, paham maksudnya ya? Nah, jadi pertama ketika enggak ada air, inda adamil ma. Yang kedua inda adamil qudrah istimalil ma. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ketika tidak ada air yang pertama, yang kedua ketika tidak mampu menggunakan air. Air banyak tapi dia tidak mampu menggunakannya. Mahum soal ini ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azdani wa azzakumullah. Kata beliau di sini, wa nafyul wujud yadullu ala ala, ala talab. Ini. Dan meniadakan wujud, meniadakan keberadaan air tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan untuk mencari. Nyari dulu gitu loh. Ya enggak? Airnya enggak ada, lah nyari belum? Belum nyari. Keliru enggak itu Akhab Ghafur? Airnya banyak, airnya nggak ada nih. Dan nyari belum? Belum nyari. Nyari dulu baru ngomong nggak ada gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum misalkan dia seperti orang yang demonstrasi yang tersaksikan. Itu kalau kepepet tayamum mereka. Air padahal banyak di masjid. Allah musta'an itu juga termasuk kekeliruan juga. Allah musta'an. Jadi banyak orang bermudah-mudahan padahal belum mencari air tersebut. Itla yuqalil insan al-jalis dikarenakan apa? Enggak mungkin dikatakan kepada orang yang duduk, dia duduk innahu lam yajid. Kemudian dikatakan dia enggak mendapatkan air. Oh, dia duduk sejak tadi. Dapat air enggak? Enggak dapat. Nyari belum? Belum. Paham ya? Kalau seperti ini bisa bisa dikatakan orangnya bagaimana Abdul Ghafur? Kurang enggak? Eh, kurang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Airnya ada air enggak? Enggak ada air, udah nyari. Belum nyari juga. Nah, kurang tepat. Nyari dulu. Wa bina'an 'ala dzalik law kana al-insan ya'lam anna hadhil ardh laisa fiha ma wala abar. Dibangun di atas penjelasan itu juga, kalau seandainya seseorang mengetahui pada bumi ini, tanah ini nggak ada air, nggak ada sumur. Abar itu dari pir, Jadi nggak ada air, nggak ada sumur juga. Walamnya pun huna kamtor dan juga di sana nggak ada hujan. fa'in nahulayal la Maka kalau seperti itu nggak perlu nyari lagi. Kenapa nggak perlu nyari? Dia nah, ya tahu, memang di kampung ini nggak ada sumur, nggak ada air gitu ya. Sehingga karena dia tahu tadi itu dan nggak ada air hujan juga, nggak ada hujan di situ. Maka yang seperti itu nggak perlu nyari. Nah kenapa nggak perlu nyari? Kalau nyari pun nggak dapat. Hujan nggak ada, air nggak ada, kemudian apa? Sumur pun juga nggak ada. It inna talabahu fi hadil hal abathun wa ta'ibun la fa'idata minhu. Karena dalam keadaan seperti ini kalau dia mencari itu apa? Itu sia-sia dan juga sampai saja nggak ada faedahnya. Sudah tahu nggak hujan, nggak ada air di situ, nggak ada sumur lagi, dia nyari. Sia-sia atau nggak kira-kira? Sia-sia. Nyari apa di situ? Kan itu. Nah, kita lihat berikutnya barakallahu fikum wa min furu'i hadil asl hadal asl qaulul ulama dan termasuk cabang-cabang dari kaidah asal ini al ahka al wasail laha ahkamul maqasid. nam sarana-sarana itu dia memiliki hukum tujuan, jangan sampai salah menggunakannya. Ini digunakan oleh orang hizbiyin. Ahlul bidah wad dalal ashabul jam'iyat, para pemilik yayasan. Karena yayasan itu wasilah, sarana saran untuk nampung apa? Nampung uang. Paham ya? Untuk minta-minta sarana untuk apa? Tujuan yang mulia katanya apa? Dakwah tersebar kemana mana Dakwah bisa berkembang dengan adanya yayasan katanya. Jadi mereka menggunakan kaidah ini alwasailah, ah kamu ahkamul maqasid. Tujuannya kan bagus. Dakwah al-sunnah tersebar di mana-mana bagus enggak? Bagus. Tapi sarananya apa? Sarananya pakai yayasan katanya. Biar dananya lancar, pembangunannya lancar, proposalnya apa? berjalan lancar, bayangkan itu. Itu kaidah yang tidak tepat. Disebut oleh para ulama mengenai apa? Kalau tujuannya itu syar'iyah, maka wasilah sarananya juga upayakan syar'i. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai tujuannya bagus, sarananya yang maksiat atau sarana yang haram. Karena ini juga dipakai oleh orang-orang IM, tahu IM, Ikhwanul Muslimin. Nah, barakallahu fikum. Itu menggunakan kaidah apa? Al-ghayah tubariru al-wasilah. Artinya apa? Tujuan itu menghalalkan semua cara. Intinya tujuannya itu caranya walaupun haram. Intinya kan masuk apa? Intinya kan apa barakallahu fikum berhaji walaupun uangnya begal. Kan sama enggak? Sama kan kaidahnya? Intinya kan haji atau umrah walaupun uangnya nyuri. Paham ya? Seperti itu. Allah musta'an itu kaidah yang batil ya. Kaidah yang batil Allah musta'an. Naam. Kita lihat sini, idza dakhala al-waqtu ala adimil ma lazimahu talab wa lazimahu talabuhu fil mawadi' allati yarju husulahu fiha. Artinya, apabila masuk waktu, masuk waktu untuk salat misalkan ya. Nah, barakallahu fikum. Apabila telah masuk waktu apanya? Apabila telah masuk waktu dalam keadaan tidak ada air. Maka orang tersebut wajib untuk mencari di tempat-tempat yang dia bisa mengharapkan adanya air di situ. Contohnya, nah posisinya nggak ada air di sini, taruhlah nggak ada air sama sekali. Sudah masuk waktu sholat lah taruhlah. Nah, dia perkirakan masjid sebelah sana itu banyak air misalkan. Atau di PDAM sana itu airnya dibagi-bagi misalkan. Dia mencari, mencari di tempat yang dia berharap semoga di sana itu ada gitu. Paham belum? Seperti itu nam. Maksudnya dia mencari. Kita lihat lagi. Li'anna ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib dikarenakan sesuatu yang tidak akan sempurna dikarenakan suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu tersebut adalah wajib. Paham ya? Berwudu menggunakan air enggak akan sempurna kecuali harus nyari air. Berarti nyari air hukumnya apa? Wajib. Mahum soal ini? Naam. Wa yalzamuhu aidan Syira'u na'am barakallahu fikum syira'uhu wa syira'u sutrah al-wajibah bisamanil misl au ziyadah la tadur. Artinya apa? Dan juga mengharuskan orang tersebut untuk membeli air tersebut dan membeli sutrah bayangkan. Sutrah yang wajib dengan apa? harga yang semisalnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ketika nah harganya harga normal, paham ya? atau bahkan lebih dari itu tapi nggak membahayakan dia. Paham belum? Contohnya, dia uangnya cuma ribu, 5000. 5000. Posnya ribu. Dia kan butuh makan, butuh minum. Saat itu benar-benar nggak ada air. Mau wudhu dia nggak ada air. Kalau ribu ini dibelikan air, udah nggak punya uang lagi dia. Mau makan pun mungkin nggak ada sudah. Berarti membahayakan atau enggak? Membahayakan yang seperti itu, barakallahu fikum, enggak boleh dia beli. Paham ya? Dia lebih mendahulukan apa? Nyawanya tadi itu. Jadi dia tetap tayamum, paham ya? Nah, kemudian uang tadi digunakan untuk membeli makanan. Paham maksudnya ini ya? Jadi dengan harga yang semisalnya itu harga yang biasa atau harga lebih dari itu, harga lebih dari harga standar tapi latadur tidak membahayakan. Paham belum? Contohnya biasanya air satu botol aqua berapa? 2.500 misalkan, yang botol kecil itu ya misalkan ya. Ternyata yang jual 5.000. Ini sekarang air susah ini kalau butuh harus beli, harganya satu lima ribu. Nah, dia uangnya sepuluh ribu. Nah, berarti dia membeli dengan harga yang tinggian itu. lima ribu, beli satu botol aqua misalkan. Boleh atau tidak? Boleh, karena pasti ada sisa. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Kita lihat penjelasan bawah itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa hadha huwal sahih, inilah pendapat yang benar. Fal ibrah bima zada an thamanil misl alla yatadarrar bihi, alla yatadarrar bihi. Yang jadikan patokan atau landasan kalau harganya itu lebih daripada harga standar, itu dengan catatan tidak membahayakan dia. Paham belum? Harga standar paham maksud maksudnya kan? Nah, ketika ada air kok harganya melebihi harga standar, itu boleh beli tapi selama tidak membahayakan dirinya. paham salah ini. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, fa in tadarrar bihi lam yalzamhu. Kalau membahayakan dirinya maka enggak harus dia beli. Khilafan liman qol dalam keadaan nah menyelisih terhadap orang yang mengatakan idza zada an samanil misl lam yalzamhu syira. Apabila nah barakallahu fikum e, melebihi harga yang semisalnya maka tidak mengharuskan dia untuk membeli. Nah, ini secara mutlak enggak benar. Tidak mengharuskan dia untuk membeli kalau membahayakan. Ada lafaz kalau membahayakan. Apa maksudnya ya? Kalau enggak membahayakan boleh enggak membeli dengan harga dua kali lipatnya? Boleh nggak kalau nggak membahayakan? Boleh nggak masalah. Paham ya? Seperti itu. Karena orang yang ketika dalam keadaan darurat tidak mendapati air itu kan belum tentu dia nggak punya uang. Uang banyak, miliaran misalkan, tapi kas, posisi saat itu air nggak ada, ya beli dia. Kan itu. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi penjelasannya. Falau anna insanan laisa indahu kalau seandainya orang itu nggak punya air, di sisinya nggak ada air, lakinnahu wajada syakhsan yabi'ul ma' bidhi'fi qimatihi. Masya Allah. Dia nggak punya air, dia nggak punya air, di sisinya nggak ada air, tapi dia menjumpai orang jualan air dengan apa? Dengan dua kali lipat, paham ya? Dengan lipat-lipat harganya itu. Seharusnya dua ribu 2.500 dijual ribu. Ngeri juga kan? Tapi dia uangnya lima juta misalkan, atau uangnya banyak lah, lebih gitu ya. Nah, Fa'ala man yaqul berdasarkan orang yang mengatakan inna ziyadata an samlil misl tusqit wujuban isti'malil ma berdasarkan orang atau pendapat yang mengatakan na'am sesungguhnya tetambahan dari harga yang semisalnya harga normal harga standar lebih dari harga standar menggugurkan kewajiban menggunakan air layal zamusyira berarti enggak wajib beli gugur ya karena harganya melebihi harga standar ini berdasarkan ucapan yang mengatakan seperti itu li'annahu zaidun an thamanil misl karena apa melebihi harga standar wa 'alal qawli tsani wa huwa sahih ini penting ini bila perlu garis digaris itu ya ayo berdasarkan pendapat yang kedua dan itu pendapat yang sahih annahu madamat ziyadah la tadhaf bimalihi wala tadurruhu fa innahu yajibu alaihi an yashtariyahu walau bi ad'afin ad'afil qimah madama qadiran masyaallah ini kesimpulannya. Selama tambahan atau melebihi harga standar tersebut tidak sampai menguras hartanya. Paham ya? Uangnya 1 juta misalkan satu botol berapa, Pak? Satu botol 1 juta. Berarti kan terkuras hartanya, membahayakan diri. Kan itu. Selama tambahan tersebut tidak membahayakan hartanya, tidak menguras hartanya, dan tidak membahayakan orang tersebut, maka wajib bagi orang tersebut untuk membelinya walaupun dengan berlipat-lipat harganya selama mampu. Paham belum? Contohnya dia punya di kantongnya 1 M lah taruhlah. Di kantongnya 1 M. Eh, M kan banyak. Kantong kan juga harus kantong kantong kan macam-macam, ada kantong depan, belakang. Ini di kantongnya ada 1 M. Ada orang jualan air. Berapa Pak harganya, Pak? Airnya ini karena sulit, Pak Ana jual satu botol ini 150 ribu. Dia santai aja, satu M uangnya. Dia beli sama dia 150 ribu. Wajib enggak di sini? Wajib karena tidak membahayakan. Paham Tapi kalau dia misalkan menjualnya melebihi harta yang dia miliki dan dia membahayakan bagi dia, berapa nih Pak satu botol ini? Satu botol ini sudah sekarang harganya mahal sekali nih. Kalau Bapak mau beli ya silakan. Berapa? satu M misalkan. Satu botol padahal. Dia enggak ada uang lain, ya enggak dibeli. Karena membahayakan dirinya. Itu penting ya, seperti itu. Ini kenapa kok dibahas? Padahal kita kan bisa dikatakan nggak pernah merasakannya. Ini dibahas karena mungkin saja terjadi gitu loh. Paham ya? Jadi pembahasan dibahas karena mungkin aja terjadi. Suatu ketika terjadi kan tahu hukumnya. Bagaimana? Uangnya cuma 5 ribu. Harga airnya 10 ribu. Paham ya? Apakah dibeli tapi hutang 5 ribu? Atau bagaimana? Dia nggak makan apa-apa misalkan. Kan seperti itu harus tahu kan itu. Naam. Ikhwani fi din azdan wasakumullah kita ambil dikit lagi. Wa min furu'i hadzal asal dan kata beliau dan termasuk cabang daripada kaidah usul ini wujubu ta'allumi sinaat allati yahtajun nas ilaiha fi amri dinihim wa dunyahum saghiriha wa kabiriha. Ini aral qaul. Kita lihat. Wajibnya mempelajari as-sinaat. Sinaat ini adalah apa barakallahu fikum ilmu-ilmu nah barakallahu fikum eh, ilmu-ilmu teknologi atau membuat sesuatu seperti membuat pesawat, bikin mobil, bikin motor, paham ya? Nah, atau membuat sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Paham ya? Nah, pada perkara agama mereka dan dunia mereka, yang kecil maupun yang besar. Ini wajibnya barakallahu fikum, memang kalau seandainya benar-benar enggak ada sama sekali. Tapi kalau kita ini sudah ahlus sunnah nggak perlu kita belajar. Eh, nggak perlu antum belajar bikin pesawat bagaimana, bikin mobil bagaimana, bikin motor bagaimana karena sudah ada orang-orang yang pelajarinya. Sudah sudah ada atau belum? Sudah ada. Nggak perlu antum bingung nanti kalau nggak ada yang jadi dokter, nanti bagaimana kalau orang sakit? Kita katakan kalau ahlus sunnah, ahlus sunnah dia ingin mencari kebenaran, kita arahkan pada yang baik yang benar. Jangan alasannya nanti kalau anak keluar dari pekerjaan pilot atau dokter nanti siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi pilot? Ini pesawat nggak bisa naik semuanya. Pesawat nggak bisa terbang kalau nggak ada pilotnya. Kita katakan di sana banyak pilot. Ya nggak? Di sana banyak pilot. Ini yang nanya kan ahlu sunnah. Ahlu sunnah kita arahkan. Kalau tidak bisa menahan diri dari perbuatan maksiat ketika menjadi pilot, tahu pilot antum ya, yang nyopir pesawat. Namanya itu pilot itu kalau nggak mampu menahan diri kemaksiatan yang ada di situ karena pilot itu biasanya berjabat tangan dengan pramugari ya enggak ikhtilat celananya bantolo nah, mana ada pilot berjubah misalkan jubah pakai imamah kesorban jenggot bisa dikatakan jarang sekali kalaupun ada itu pun kalaupun ada paham ya seringnya banyak pelanggaran syariat yang mereka langgar bagaimana nasihat kita kepada ahli sunnah yang jadi pilot tadi keluar cari kerjaan yang lain kalau dia beralasan nanti kalau ahli sunnah keluar Bagaimana nggak ada pilot yang lain? Pilot banyak. Pilot banyak, nggak perlu khawatir karena antum ahlus sunnah keluar mencari pekerjaan yang lain. Ya nggak? Caranya gitu jangan ya kalau begitu lanjutkan aja. Itu keliru karena menjerumuskan saudaranya pada kepada kemaksiatan, kebinasaan. Kita arahkan yang terbaik. Antum lebih baik jualan apa? Jualan tempe dan tahu daripada menjadi pilot tapi tidak bisa menghindar dari kemaksiatan. Benar atau enggak ini? Benar. Karena yang namanya pekerjaan itu ikhtiari atau itirari Ikhtiari atau itirari antum? Pekerjaan itu ikhtiari atau itirari Ikhtiari atau itirari Ikhtiari pilihan, orang kerja itu milih. Dia milih kerja yang selamat atau kerja yang tidak selamat kan itu. Bukan itirari bukan anak dipaksa dari pilot, enggak ada. Dia milih yang mana? Milih yang selamat itu tadi. Jualan-jualan yang halal. Jualan tempe, jualan tahu, jualan ayam, jualan madu. Intinya yang halal. Daripada dia kerja tapi apa harus mengorbankan agamanya. Ini sekedar selingan barakallahu fikum nanti sebagai gambaran karena suatu ketika antum nanti akan menjadi apa? Nah, menjadi kepala rumah tangga, KRT. Paham ya? Kalau perempuan kan IRT ibu rumah tangga. Kalau antum kepala rumah tangga, mencari nafkah maisha itu bagaimana? Jangan ini paksaan ustadz ana harus daftarkan kerja di sini ustadz Jadi harus pakai bantalan celana gini gini gini. Kita katakan kerjaan bukan paksaan. Kerjaan tuh ikhtiari milih gitu loh, milih yang mana yang dia selamat. Caranya gitu. Orang itu berpikir bukan hanya mengandalkan yang mudahnya, tapi berpikir na'am Allah musta'an. Wa min furu'i hadzal asal dan termasuk cabang daripada kaidah asal ini wujubu ta'allumil ulumin nafi'ah. Wajibnya mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa hiya qisman, ilmu yang bermanfaat itu ada dua macam. Ulumun ta'allumuha ta'allumuha fardhu 'ainin, ada ilmu yang dia mempelajarinya itu adalah fardhu 'ain apa fardu ain itu? Fardu ain itu apa? Kewajiban per individu. Itu fardu ain. Ada ilmu yang kalau mempelajarinya itu adalah kewajiban per individu. Seperti ilmu tentang masalah sholat. Sholat itu kan apakah boleh diwakilkan sholat? Wah ana habis duhur nanti ada keperluan ini. Jadi nggak mungkin kalau ana salat duhur. Tolong sholat duhur anak di, di antum yang nyolatkan. Misalkan, diwakilkan. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Jadi ilmu yang fardu ain ada. Wahya mayut mana barakallahu fikum mayattur ilaihi al-'abd fi dinihi wa ibadatihi wa muamalatihi yaitu sesu, yaitu ilmu yang seorang hamba itu pasti membutuhkannya pada agamanya ibadahnya dan juga muamalahnya kullu ahadin bihasabi halih setiap orang sesuai dengan apa keadaannya paham maksudnya nih jadi ilmu itu ada ilmu yang fardu ain kita mencarinya ada yang fardu kifayah seperti apa fardu kifayah seperti seperti masalah ilmu tafsir. Paham ya? Ilmu tafsir sudah ada ahlu tafsir. Kalau seandainya kita ingin menjadi ahlu tafsir ya wajib mempelajarinya. Tapi kalau kita mencukupkan ahlu tafsir yang ada, tidak masalah itu. Tapi ilmu fardhu ain seperti masalah salat itu kan wajib. Wajib per individu kita nggak boleh meninggalkannya. Naam. Kita lihat penjelasan yang disebutkan situ. Falau kana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa itu, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala Falau kana 'indal insan malun wajaba 'ainan an yata an yata'allam ahkam az-zakah ini. Kalau seandainya orang itu punya harta, wajib 'ain untuk dia mempelajari hukum-hukum zakat. Jadi zakat itu jangan tahunya zakat fitrah saja, ada juga zakat harta. Harus diketahui, sudah kita lewati pembahasannya. Zakat harta itu patokannya kembali kepada apa? Az-zahab wal fiddah kembali kepada emas dan perak karena zaman dahulu saat itu adanya dinar dan dirham. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Jadi kalau zakat harta biar antum enggak kebingungan, biar enggak kesulitan, dikembalikan ke sana. Ukurannya kalau emas ketika sudah mencapai berapa? 20 dinar. Senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat. Paham ya? Mengeluarkan 2,5 persennya. Naam. Kemudian kalau jadikan ukuran adalah dirham, yaitu mata uang terbuat dari perak, yaitu ketika sudah mencapai 200 dirham, senilai dengan 595 gram perak murni. Paham maksudnya? Mengeluarkan 2,5 persennya. Kalau bingung, jumlah total uang tadi itu setelah haul setahun penuh dibagi 40 selesai. Paham ya? Nah, jadi totalnya berapa uangnya? 1 juta bagi 40, dan itu hasilnya. Itu enggak perlu antum mikir panjang lebar lagi bagi 40. Paham ya? Itu di global daripada nah gabungan-gabungan daripada hitung-hitungan kembali ke situ. Dibagi 40. Caranya gitu. Hartanya berapa? 600 ribu bagi 40. Hasilnya itu zakatnya. Paham ya? Nah, karena kalau antum misalnya melihat ke 2,5% kan agak sulit. 25 persennya berapa ya? Langsung aja diglobalkan dengan proses-proses yang ada dalam hitung-hitungan itu langsung bagi 40. Paham ya? Nanti penjelasannya dalam kitab zakah insyaallah. Kok menjadi 40 bagaimana? Itu ada prosesnya itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ujung-ujungnya harta total tadi itu dibagi 40, hasilnya itulah zakatnya. Kalau terpenuhi apa? Dua syarat, haul dan nisab. Nah, Mungkin enggak suatu ketika antum mengeluarkan zakat hartanya mungkin enggak suatu ketika? Mungkin. Karena kita sekarang mungkin enggak ada uang suatu ketika nanti kan enggak tahu. Paham ya? Oleh karena itu ya harus dipahami. Naam. Kata beliau di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Fa illam lam yakun indahu malun lam yajib alaihi. Kalau seandainya dia enggak punya uang, enggak punya harta, enggak wajib bagi dia mempelajari ilmu zakat ini. Nah, maksudnya enggak wajib ain itu ya. Wa kana ta'allamu zakah fi haqqihi na fardhu kifayatin. Maka mempelajari ilmu zakat pada hak orang yang tidak punya uang tadi itu patuh kifayah. Karena dia nggak punya uang. Seperti sekarang kita-kita ini kan. Kita-kita sekarang ini punya uang nggak kira-kira? Punya tapi nggak sampai nah barakallahu fikum nisabnya itu. Tapi mempelajari ilmu zakat bagaimana? Patuh apa? Kifayah. Paham ya? Nah, patuh kifayah barakallahu fikum. Kalau misalnya ini patuh ain yang tidak ikut berdosa nanti. Kan itu. Nah, seperti itu. Nah. Maka tadi kayu kalau fi ahkamil haji seperti itu pula dikatakan mengenai hukum-hukum haji. Fa idza kana al-insanu apabila orang itu ingin haji, falah budda an alam ahkamil haj, maka dia harus mempelajari ilmu hukum-hukum seputar haji. Rukunnya apa? Rukun haji ada berapa, Adraman Ada empat, sebutkan. Taif, tawaf, eh, tawaf apa? Tawaful ifadah, terus sa'i. Dua lagi ihram. Wukuf di padang Arafah. Saya harus tahu, kalau umroh kan tiga aja tanpa wukufan itu. Naam. Wa kadzalika idza itu yuridu an yakuna imaman, seperti itu pula orang yang ingin menjadi imam. Ingin menjadi imam, dia tahu juga imam itu bagaimana nanti kalau misalkan dia batal bagaimana, kemudian apa yang harus dia baca. Falah budda an yata'allam ahkamal imamah, maka dia juga harus mempelajari ilmu seputar hukum-hukum menjadi imam. Wa amma idza lam yakun imaman fala yalzamu. Tapi kalau dia tidak menjadi imam, enggak harus dia mempelajarinya secara fardu ain. Enggak harus tapi fardu kifayah. li anna hadza fardu kifayatin dikarenakan ini adalah fardu kifayah. Na'am barakallahu fikum. Kita selesaikan yang terakhir itu. Wasani yang kedua, fardu kifayatin. Penjelasan Imam Sa'di itu. Yang kedua adalah fardu kifayah. Ilmu yang mencarinya itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Ilmu tauhid termasuk fardu apa? Fardu ain. Nah, ya, kita lihat wa huwa mazada ala dzalik karena fardu kifayah itu kewajiban bukan per individu kewajiban badani tahu badani enggak maksudnya maksudnya itu kewajiban yang kalau digantikan orang lain enggak masalah gitu loh kalau sudah ada nyolatkan sholat jenazah yang lainnya gugur kewajibannya idza qama bihi ahad saqata anhu akharun paham ya apabila ada orang menegakkan kewajiban tersebut yang lainnya gugur kewajibannya paham maksudnya seperti itu jadi misalkan sholat jenazah hukumnya apa fardu kifayah. Kalau ada orang nyolatkan, yang lainnya enggak berdosa, tapi kalau nggak ada sama sekali nyolatkan, dosa semuanya. Mahum insyaallah? Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, wa huwa mazada 'ala dzalik yaitu yang selebih daripada fardhu ain, Bihaya yahtazuhu al-umum. Eh, yaitu ditinjau dari sisi apa? Nah, secara umum dia membutuhkannya, tapi kebutuhannya sifatnya umum bukan per individu. Wa fardul kifayah kita qama bihi man yakfi saqata an ghairihi, ya kan? fardu kifayah itu apabila sudah ada satu orang yang menegakkan, mengerjakan, maka cukup dan yang lainnya gugur kewajiban. Wa idza lam yakum bihi ahadun athima kullu qadirin alaih. Tapi kalau enggak ada seorang pun yang menegakkannya, enggak ada satu pun yang nyolatkan jenazah, padahal orangnya muslim mukmin, eh barakallahu fikum, maka apa? Setiap orang yang mampu tersebut berdosa. Jadi jangan sampai keliru ya memahaminya ya. Jadi kewajiban ada berapa tadi kewajiban Isa? Ada dua fardu ain sama fardu kifayah. Bedanya apa Abdullah? Fardu ain dan fardu kifayah? Ewanam fardu ain adalah kewajiban per individu. Semua orang wajib menunaikannya. Kalau fardu kifayah apa tadi Akhadul Ghafur? Eh? Sunnah. Apa? Kewajiban yang bagaimana? Kewajibannya tidak wajib. <laughs> Lah, mas, kewajiban yang yang sifatnya apa? Tidak menyeluruh. Eh, kewajiban yang sifat tidak menyeluruh tidak per Kalau sudah, ada satu orang melaksanakannya, yang lain gugur kewajiban tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.